Bismillahirrahmanirrahim Wal maqalatu al hadiyatu wassalatun. Utawi makolah kang kape Siji lan telung pulau Mana ini An Ibrahimah bin Adham sang Ibrahim bin Adham Rahimah An Anahu gila Ibrahim bin Adham itu termasuk tokoh suci besar An Anahu saat Ibrahim gila Tindawana lagu maring Ibrahim bin Adham apa sing dijawono pertanyaan ngeten, kan? bima wajat azizda. Bima sebab apa wajata metu isiro azizda itu. Kowe kok iso zuhud iku resepe piye? Ai bi ayi sayin. Tegese sebab perkara apa? Akbar ta seneng siro tarkara kabeh dunya, ing ninggal santai ning dunya. Tolakan krono boleh ini rohul akhirati krono santai yang akhiran Enak yang akhirat. Ruyat yang riwayat nopo anda mungkin siapa nih mangkit tengkiri. Ruya yang riwayat nopo anda satu nih Ibrahim bin Adham itu karena lo sok Ibrahim Sultanan itu raja. Tiba lagi ini dalam negara ini itu daerah Ibrahim bin Adham. Fatara kamu kau tinggal sok Ibrahim asal tonata yang kekuasaan wasdatalan tenanan sopo Ibrahim fi ibadat ing dalam ibadat fi makata ing dalam Mekah wa di halam ya ning Musa Wa fi risalah al-Qusyairiyah dilan iku tetep kasebut ing dalam risalah Qusyairiyah. Utai nur dawuh ngene, gua di Ibrahim bin Adam ku aku Ishak Ibrahim bin Mansur mingko roti balak saking daerah balak. Karena ana sapa Ibrahim bin Abdul Mulki sing anak turune raja. Fakoro kamu kalau matu sopo Ibrahim yang kiaman dan sisi tempo. Iki mongso mutai soyikan kali wong sing berburu. Pak Atara mau ngejar sopo Ibrahim ke Arab dan ing salap, ing luwak, kau arnaban atau eng misalnya apa itu, Perinci utai kerwail. Wawal utawi Ibrahim bin Adam kita lagi dalam ngejar salap kau arnab.

politik. Jadi politik. Jadi ulama ya politik. Kok nanti itu salah kan kok berarti oleh wong ngejar wah kok musibah no jadi gede awal anakan padahal tuh itu di timur tengah bono bora ya politik ya, itu lama ya, gitu Kalau terus termasuk kiai sing politik, jadi ngakali hukum itu penting. Kalau jeling riyen ngaji bangun. Ini kisah nyata. Kalau sering ngerti roh bangun itu terkenal latihan. Tapi nanti duko, duko besar gara-gara muncit rian agak ada gambar. Muncit itu agak ada gak warna, buatan full color. Paham ya misalnya. Jadi gambar tikus sampai bajing itu terenggiling sampai kawok sampai endok itu sami yang warna tawarai jadi kiai pekir. Singkat cerita, cara kita Fathul Mu'in itu dok, di ya, orang Fathul Mu'in dok semua kita pekir, dok itu termasuk hewan halal. Ke Nabi, nanti wonten sahabat, dehar dok, nengarpe Nabi, Nabi diam, ketika Nabi diminta makan, orang dong, aku rabi biasa, cuma halal tetap mangan. Jadi ya, aku ini gambar dok itu, persis apa, ben. Dia pak, persis kawo, nah dok, kawo. Delok harusnya kamu sih ini sebab kamu itu sing kiai kiai kuno itu mesti gambar itu persis. Apa biawa? Seliro. Seliro. Dan saya ini ada gambar. Fal color. Jadi selorot seliro misalnya berwarna. Iku orang-orang yang berwarna kan juga debatnya bisa berwarna dan tidak. Kan corai kan gitu. hasil akhirnya kiai kiai pinter ngakali. Jadi nama nani itu jab dan kecing Arab. Waduh, pelan kau Jadi Jadi agasnya halal halal di gimana nih? Lagu di konco ya alim. Yang di termasuk eh, soal ini. Dia ngasih bangun kan dereng santri dereng banyak gitu. Maksudnya kan ngaji kitab paham kan betul kata semuanya. Kau di kafe mojo jadi sini terang ngaji. Harga <laughs> berendam tahu Arab sinjak suatu saat ono makna sing bangun itu mikir mau mikir ya mikir nih. iya santri gue gak mangan kawan kalau <laughs> di mana nih misalnya di mana nih gak itu kawo padahal malah daftar kawan halah gue santri nih lah. kawo kan resiko no akhirnya di mana nih kawo Arab Orang itu maknanya kok kangelan muni Arab terus ya suwi ono sing bangun mikir mana yang mikir wae orang kok mikir kayak iso mikir carane santrine gak golek kewan. Lan ala bang muni Arab mana? <laughs> Tadi berangkat. Saya gak beli ala bang muni Arab mana? Tapi ini nyata ini tak kalau lelek mandi. Wong sedan ini ora khusus-khusus kiai itu separuh yang ala bajing, paham ya? Tapi eh, keyakinannya daerah ini, karena ini Cara tangga mangan bajing dari fase kota. Gak umumnya yang daerah Magelang, dari bajing halal orang. Orang kiai ini, orang orang kiai. Orang kiai ini masyarakat ini Halal. Keren. Halal gitu mas. Halal, roto-roto kiai mereka sinjak itu daftar mana halal, jadi ya, mana nih? Bajing, menghilang. Apa itu resikonya kan bajing, tikus, foto kan foto. Tidak kalor. Satu tawar kan kata orang, nak bajing warnanya kuning, nak tikus ya semua itu. Nah, singkat cerita. Ini kisah nyata. Bon itu zaman pulau Kastan. Suatu saat itu, Nah, saya jadi wong alim, ya, jadi wong alim, terus mati pondok Pas rumah saya itu, cek mana nih bangun ke satu jelas. Karena ya, utusan peloso, ya boyo macam-macam. Utusan peloso pasti itu, pernah nggak masih deket-deket. Wah, semacam macam Contoh seluruh pondok Indonesia. Florian itu saya turun taruh, saya dia, Saya belum sufi. Nah, problemnya di Fatumu ini itu saroton. Itu termasuk daftar kewan haram. Saroton itu termasuk daftar kewan haram. Lagi nih, Ustaz. Saroton itu malah daftar kewan haram. Ini kita Fatumu ini. Kiai sing haram lo mana saroton kepiting. Berarti ya, kepiting termasuk haram kok sarapan di mana nih lah iya iya sing halal loh mana nih yuyu jangka pokoknya kepiting dihindari berkata nanti mana nih kepiting masuk haram dan kalau di mana ya kalau namanya sarot kalau ini ya. Ya, kita ketemuin daftar kewan haram Berarti aku mana di sarotan kepiting, berarti kepiting haram. iya, itu dake, jadi mana sarotan itu Yuyu. Iya. Angka, siapa semua ibuan dulu. Apa? Jingking. Jingking. Kalau sama. Kalau kau aman. Kepiting itu aman. Mereka nak jualan di kepiting. Nah, nah gamun itu termasuk orang yang meyakini kepiting haram. Tapi santri udah gue nurut orang barang enak. Mau teman mesti tahu mereka mereka bangun nama ada di sarapan kepiting. No, kepiting. Walhasil itu kiai-kiai itu ifaroku firkoten, kami belum darah halal mayoritas, kami belum darah haram itu. Dan kalau nganti sana ini kadang tentang jiwa nona tentang gigi karena kadang sampai di dalam gigi ini tuh kayaknya kayak makanan termewah. Cara mereka termewah itu Padahal kalau ini rontok yakin nak kemudian haram, mung sanate sangat haram. Akhirnya tak kali nak jajan rawani, ya, berarti kan ikhtiar. Tapi nak tamu kan kalau majat yo. Ya, nah, kalau kayak kajian itu, Ya kadang kan ya keluarga kulo. Orang mah sebenarnya nih sing aran mau sitok ya. <laughs> Nah, itu yang paling lucu gitu. Ini yang kisah nyata gitu. Barang debat itu karena beliau lajnah ya, orang yang paling dihormati. kan ada lajnah Mekar itu ada tiga atau empat di antaranya beliau zaman itu masih kerja beliau zaman itu sekarang kan teman menulis nasi buat putra putranya yang pun alim Saratan ada yang musawi, Baju Musawi itu mendebat gini. Ya ini di masjid itu yang nggak santri sarang, kan? santri sarang kan rapat wani, ke kiai ini tenang. Misalnya batu masa itu nah santri utusan wani, murah kiai ini tenang. <laughs> Kiai ini rapat wani. Lalah kepiting sikile jingkeng ya, berapa? Sikile sikile. Ya. Sampai sampai. Oh, ayo loh. Itu penting sikil itu. Gak kira kira gitu. Gak sing moro itu terus. Walu. Jadi hukum itu kok semua. Aku eling saya nawawi ini salah pun sebagai narang. Gak mungkin riwayat kok lurus. Terus disalah itu cuma dia nang disalah ini perkoro. Anak luar termasuk iwan duluan kan sampai dipangan ada jenis buru Berarti kan kok meyakini luar lah Larangan bahaya gimana sih ini? Awan apa orang itu ralu wak tuh? Jadi dono alim. Apa? Kira-kira sih gitu. Oh lu. Ya? Apa sepuluh? Gak gak aja. Kira-kira. Macam. Gak tahu nyekel. Nah kepiting, nah kepiting, kepiting. Mau pangan suara tuh dulu. Walhasil itu dibantai Ya tapi di rumah sikil yang mau ngerti gerak. Hmm. Walhasil bagian musawirin aturnya kan, nih yai. Ini tuh teng mujid itu jelas maknanya niku. Buatan kepiting, saroton juga buatan kepiting. Meski teng mujid itu sikil ini sepuluh, kepiting kamu walu. Pokoknya bahasanya urusan sikil. Urusan jumlah sikil gak terpenuhi. Aku roh juga lebih bisa tuh. Sampai saya ini cek ini, juga bahasa Arab, kamu nak juga bahasa Arab. Yo jangan kangen sing tidak suka bahasa Arab. Jadi enak dadi sing kadang wong ora paham dadi. Aku suka banget bahasa Arab. Bantai itu buatan ya ini jelas ada buatan kepiting saroton. Musik kilin itu kirang. Gue kira, gue keluarin pokoknya sebelah sikil itu masalah kurang masih kita tapi kurang. Terus bangun syukur. Lausul wiral kalbu bisalah sati arjulin. Aku tuh innahu hoyu kalbu. <laughs> kecil SPG. Saya iya, ngomong gambar asu, kecil iya, mau telu, tetap asu tau asu. Kalau sing bangkai itu berdasar jumlah. Jadi langsung viral kalbu Bisalah tapi arjulin Aku minta ulo itu kalbu Akhirnya mau tapi ya tetap coba nih oh, lo barang. Jadi kan orang mau kepijai kok orang mau dong gitu. Wong yakin haram lah ya. Barang haram lah ya tetap. oh Ojo jubur, ini malah muni haram lah. Ya iya, orang mau kepijai kok orang haram mau belok, mau belok, haram mau berdiri. Itu aneh. Yakin haram lah kan jalan terus. Zaman akhir mau sesuai ngaram riba barang itu yang aneh. Tapi pak santri-santri ini saya kasih melakukan ini, orang tahu investasi. <laughs> Jadi meninggalnya orang kalau mau diharam, makanya orang tahu. Orang mulai investasi, ya, iya benar. Kelakuan-kelakuan ini kan. Kalau dia juga, mereka orang kenal pejabat, kenal pejabat mulai belum juga. Iya benar. Nanti orang kenal ya tenang aja. Paham ya, terus ulama itu ya kafe istihad. Istihad itu berdasar cara berpikir. lani riwayat soro Imam Ahmad bin Hambal itu berdasar riwayat si delok ulama itu mutaasib kalau tapi kalau dia sektarian mutaasib riwayatnya harus kamu tolak karena dia pasti punya kepentingan mengintervensi mana hadis dia punya kepentingan mengintervensi mana hadis makanya ahli hadis sebaiknya tidak bermadzhab ya rawi ya rawi saja dia tidak boleh bermadzhab karena kalau dia bermadzhab dia akan maknai dari situ Kau saya nawawi ini, wong salah kan diganti anak kan, mereka mikir masalah kan santri ku nganti boleh. Wah, padahal iso wae luwak tenan. Cuma apa sih Ibrahim bin Adam urung Islam kan dia beli. Jadi urung ora luwak iku kan. Lah aku dari sarae luwak ra Allah zaman. Zaman bener ya, zaman. Mana bener? anak jadi sirak itu basic apa halal nah neng kono mayoritas salam apa halal ya ini Bar baron baron mereka baron dan daerah pulau itu nah di pulau itu kayak malah tersangka nah terus uang berdiri berdiri pan terus berbah haram tapi begini ini haram terus ya itu malah partai haram begini kan pulau itu mau identik banget sarang jadi sarang sarang sarang bangun sehingga ini rumah gitu kan, bakal ini rumah kali ya gitu kan. Jadi itu musim gue kepikiran ke kan. Itu nanti saya itu tidak jalan-jalan ya, yang ini. Pakai bekas. Ibu itu emang kepikiran. Ya ngerti aku ngarang mungkin terus. Wah. Ada gue itu. Ya gitu. biasanya bakal ngarang gue berarti. Iya, nangis. Bangsa Arab itu apa sih? Nah itu ada cerita unik. Dari bangun kalau nanti jadi tidak bangun ini cerita bapak itu. Nah di balik apa jadi bapak mana? Bapak itu kan. Ibu besok berbeda beda. Ibu kepiting itu dicubuk. Ibu ini itu rontok dulu. Kepiting dicubuk. Tidak kau nih bentong. Singkat cerita nih bentong kuat tanggung Ya aku ngaramno kepiting kecil ya di situ depan di buku kepiting. Kita kok gendong kuat. Tundi. Nanti kalau kita kan masalah besar itu berarti masuk definisi ambisi paham ya. Ini cerita kan tapi harus tahu dia balik loh, kalau kamu juga balik mungkin mau kita so kenapa Mungkin ini kita pun kamu balik loh lah jadi tahu kita kok kamu kuat. Tiga, Artinya kategorinya itu ambisi. Nggak jadi sih jadi halal loh. Aku tahu ya terus. <laughs> Karena mereka kepengen roh. Salah. Terus repot lo balik lo. Tapi pulang nanti tadi rata tamu nyekarang atau Setahu saya kalau pertama di Jakarta dan di Yunani, format spesial itu juga kepiting. Tapi kan biasanya sak. Uang sukian hanya kan gak gitu. Akhirnya gue mau mangan kerupuk buat tempe, pokoknya selagi bisa dihindari tenda. Nah, gue kan haram liane kagum aja. Gak ada kita dari kepiting, gue kota kamu haram liane. Kagum. Lagi kok ngelak. Ngelak sebulan itu ngomong. Nah, kemudian ini kembali lagi. Kemudian ada, ada semua ulama mengatakan haram karena definisi ambigu itu lama ada sepakat. Ada yang cara pandang itu yang kalau cari makan di darat sama di air itu sama. Dan itu yang menguntungkan ini halal. Jadi kita saya kepikiran gak kok lagi, paham ya gak kok musuh lagi. Nah ini cara keluar tepat lewat itu berarti dia di darat sama di air sama-sama terkontrol. Tentu kayak kodok, Waktu itu dapat gue golek lengi ya, tepat. Ah, betul. Dapat meruhin dengan cara kebintangnya akeh. Itu melebu ya terus. Kan, itu berarti ambisi. Nah lele itu tadi dijajal ke Fadl. Lele itu pernah dijajal ke Fadl. Itu ya kuat dua hari. Tapi lele itu nanti darat kan kosel-kosel. Pak Gandung. Jadi dia ini kuat suwi tapi dia gue jalan nabrak. Berarti dia hanya bertahan lama tapi sebetulnya ada istiari dan secara nalar normal. Gitu. Mana wong darah ini dari halal kabeh, nah tentu yang darah kuat lama, ya, kuat lama karena dia, apa? Nabe nabe, nah kodok kan orang oh, orang kodok, kodok terus welut, welut terus <laughs> udah pulau banyu ya? Tapi misalnya kalau darat karam ya, terus. <laughs> Gak sih ya, banyu ya. Mereka nak tarife mau kue ping di laut kuat suhu itu engkau lele melutu, Walau <laughs> jadi keberatan. <laughs> Jadi tes-tesan ini. Jadi cara pandang ulama itu Mana dia nih wong masyur, ada ulama bareng ngetes lele u kok kuat suwi. Kesembuhan dari ulama sih tau. Dan ulama si tau itu waktu kurang ada sekulon ya, apa ya cangkemnya elak. Wongnya sing apa ngaram lagi sepuluh, pasti gue mulai sembilan hitung puluh. Aku jajal lele tak dapat nih gue nih. Omah itu kok kuat suwi, gue nang elok ampibi, nah ampibi raka. Lah konco nih kiai sing gue lele zaman nomi itu ngene yang nyaman aku. Dari kapan itu punya merek ya, Nanti kan anak santri ini kancan deh. Akhirnya yo. Eh nak, sampai kok haram mau suwek main mati sih. Mati haram lele Aku sih urip suwi. Kowe mau haram bar mati lah. Ampe enak ae setua yang muni. Harape pamne haram mati serap buta mangan. Lah cewek sih Mau aku mau melok mau dari sing itu, cangkem ngomong, ngono. Bicara buka hukum tapi ngomong aneh go. Lho yo. Mulane kula muni kolam haram mbek investor yo kakuat. Misalnya koyo kula kan kiai. Kulon ku utang suge, ku tanpa bunga kan boleh ngaku kiai no keramat ya. Kuat ku wong tak haram no kan gue tangan gampang lah kulo perkara ini untuk kejualan kita tamu bunga gampang dengan kiai rumah tate lah pulau agak bunga agak kantung tangan ayo kok Wah, kacau lah hukum diatur. Jadi, nah, kiai kajian itu daerah kajian, daerah di Wonopati, soal ijma, nah, kepiting itu. Alam guys, misalnya yo kadang di salam tempel santri ini cengko atau kepiting masih. Jadi hadiahnya kepiting salam tempel kadang berprestasi perdagangan apa? Namun begini ya, sepakat ya halal. Oh halal kan? Sige kurang lah tapi. Jadi bantahan di sini itu sampai aku ah, eh dengan tadi itu ternyang-nyang. Lausu wirau kalbu bisalah sati arjulin Aku tumin au Ini kan gambar asu Sikile mau tahu Terus ke asu Memperkuat sikile kurang Karena beliau sangat karismatik Masih punya putusan Tapi kita ya udah orang ngakon Nah akhirnya gara-gara itu terus Ono trik ya, Jadi dia ini butuh trik Kemana nih dok Tahu Arab Mungkin kira halal-halal dok Aku Arab, wasinjak lan gaji Arab. Arab. Jadi kadang dari markasi orang sambil kamu ini Gus. Yang Arab pun aku kok. Emang kok. Bajingan <laughs> Jadi santri itu sing minggu, kalau di konco santri cah mati, mati pedalaman daerah, memang. Terus hmm. dia ngaji, dia itu kan mangan biju burung garuda, apa ya, ala-ala nanti ini, hasil untuk kecil-kecil mondo, Barang mondo kewan sing cilik tau dipangan. Kaya biju kaya ala palam tidak haram kabe, Alasan yang duwe cengkeraman mbek duwe. Kan ikhlas mbek napa? Pang mingkor ya apa? Mekor, bengkel kelambi, kelabi kuat, punya cengkramannya, Berarti dia apa? Keluarga kan tak teroris. Anggang rogus. Itu mau sekarang tenan. Yo kalau karwan tentram bari kuat, kan kuat tuh. Eh. Gue makan. Wong pengiran gawe iku gue gue mangan. Wah, aku mah tinggi. Oke, radio besok, radio trailer.

Mulane nopo masalah halal haram itu jarang sih mujmal. Mulane kayak darah di fasek uang sebab mangan barang sing haram toro kue isowai wae dicek mukhtalaf. Paling sing mujmal mung pinten. Paling lagi sekarang cuma mujmal. Mas mau jarang, jarang itu mujmal. Tapi gue di diburu roh imami terus imami ada kepastian tidak merujuk pendapat itu gue nang pas mulai halal tua tua mulai ah gue meh mati mau kalau lu menangi kayak gini termasuk menangi kiai sing ngapain dia jadi ngaram no teror gue ya, meh mati lu semua tak aneh tapi terkenal ngalim di kulon itu terkenal alim iki amatir jenom kono junior kono alim senior itu sepuh parah dari itu sabun itu. Terus aku kok kepikiran, pirong kita ikhlas. Bagus tapi itu baru mengantar kok ngantuk. Iya. Dia baik ketubuh, pokoknya mirip sapi. Lamun yang buat dari yang pun mutatri, malah santri-santri kan gerai satu dua ya nyambut terong. Kulai tapi bahasa Arab terong kan bandingan, bandingan, bandingan, loh. Itu terong. Kulai tapi bandingan. Kamu bilang mulan kamu dud, tapi alhamdulillah sing ngapain ngaram Kau kia itu sih tau di lorong kia alim nama jadi harus uang di haram. Nah, wah. Wah, gue udah di wong itu sekali-kali jadi ulama bareng jadi ulama menunggu kepikiran gue orang order fatwa terus akar mudi kalau sing mikir lu berpikir karena Allah itu dalam hal hal haram itu unik kadang sempurna sampai orang ayat wala taqulu lima tasifu al sinatukumul kadi ada halal wala haram mau ditaftaru ala wahil kadi jadi kamu jangan pernah bermain takwa dalam masalah hukum bilang ada halal wa haram dan kamu pasti bohong atas nama Allah karena kalau kita bilang haram artinya kita menginformasikan ke khalayak bahwa Allah melarang padahal kita tidak Allah kalau kamu bilang halal kamu juga mengatakan Allah menghalalkan karena kita bilang halal haram itu kan pasti mencatut nama Tuhan Loh, itu siapa sih? NU itu siapa sih? Muhammadiyah itu siapa? Kan enggak siapa-siapa. Sampai bilang haram itu ada auranya karena haramahullah kan berarti mencatut nama bisa ngancam rokok Halal berarti ahalahullah berarti Allah juga yang kita catut. Terus kok iso suara? Dan dalam hal-hal yang detail kayak kepiting, kayak Lele kan tak mungkin nih gue Quran batas pecel lele. Makanya, kalaupun kita bilang halal itu kategorinya karena maksud anhu. Maksud anhu itu butuh roh ayat muni halal aja. Jadi muni halal itu apa? Ojo oh, ya kue, muni halal terus yakin halal itu rokok itu sebenarnya bang. Tawar lagi, kau nak muni halal itu mergo itu maksud an. Iku nek ngene hadis kota bahasa kataan asya'a rahmatal lakum minggu izanin falatas alu anha. karena oboran rano, rosolan rano, terakhirnya itu halal. Tapi udah darani halal sing bebas hambatan, mergo hak, masuk maksud. Baleni malih. Halal itu kan maha halal lupa, haram juga ya maha haram lupa. Pasti seorang ulama bilang halal haram itu mencakup nama Allah. Makanya ini masalah serius. Sampai Allah ngendikan wala taqulu lima tasifu alsinatukum mutadid. Hada halal Wah, nah, pasti kita tahu alam mulikati, pasti kamu menjual nama. Nah. Oh. terus Terus lama lama sedatus Basim Asari, terus nagi Bangun, Bapak Ulo pulau itu orang-orang yang senang hujan karena takutnya ini masalah serius, masalah akhirnya dulu, ya dulu guyon, guyonnya takut kalau ini sampai di atas sama kan apa? Kan memang nggak mau, makanya kenapa ulama sekali keliru itu hisapnya berat karena mencatat nama Allah pasti yang dipakai nama Allah. Mulai kasus gua untuk meringankan kisah gua tentang di sini sering nulis pikiranku mau santri gue nguber mau kata hatam dari alasan yukiri aku udah yukiri arang-arang lain, padahal goblok permanen aja gak punya kok misalnya pulau sudah eno rutin terus maratis permanen karena saya apa itu cuma harus sering dari eno harus tak pikir jadi aku rumah mana aku jarang di daerah santri Misalnya Mustafa gitu, aku aku nih diri Mau terus suatu saat gak belajar gak istirahat roh. Lah ya yang dia aku. Mau nang ngono nang aku cuma di daerah atau bagian. Alam perkara nang ngene. Mari daerah atau mau malah perkara. Orang kok akhirat. Mergo neraka mergo bakat dosa permanen. Bang rokok itu kalau mau ngaji jalan Silo. Makanya ini masalah serius. Wala takulu lima tasrifu al sinatukumul kajir ada halal Pasti ini tasaru ala wahid. Kalau ada contoh ini orang-orang yang Islam ekstremis apalagi tukang monis orang kita, itu harus ngaji ulang di sokan muslim. Di sokan muslim tidak ada kita gini hadis sokan nggak bisa enggak. Ada seseorang sedang sujud, sedang sujud, sujud itu asapi api ibadah. Terus diinjak sama orang fasik diinjek, kepalanya itu diinjek. Barang diinjek, si yang sujud tadi mantel. Saling mantelnya fawwah, layak pula. Demi Allah, kamu nggak akan diampuni oleh Allah. Singkat cerita, di saat itu juga ada nabi yang masih sugeng diberi wahyu sama Allah katakan sama fulan yang sujud bagaimana mungkin dia mengatasnamakan sifatku pada seseorang hamba beritahu dia saya mengampuni orang yang menginjek dia dan sujud dia tidak saya terima. Ah, itu semua surah hati sepakat. Allah itu tersinggung, namanya dicabut. Coba Allah itu menamakan dirinya Ghafur Jelas Allah menamakan dirinya Kemudian karena ini orang ini emosi Nama Allah dicabut, Terus diterapkan Allah tidak akan ngampuni Kata Allah Manggal dari Allah Allah fulan Allah Bagaimana mungkin Saya dipakai sumpah-sumpah Ditarik-tarik nama saya Bahwa saya tidak ngampuni orang itu Mulanya itu seorang lama gini, tapi anak mantel uang dong di jago kakek ane, itu sih gue aman. Nanti nah, kalau pengiran dia jadi jago, lah kan tentu kan dia orang persis ya, paham gitu, paham gitu ya. resiko. Tapi nak sak kue kue ya orang orang mau sampai Kang kiri nih sakit, jadi akhirnya kiri kue ya biasa. Saya ulang lagi ya, kita kan tidak pernah tahu tentang Allah. Tapi yang jelas sama nafsu ghafuran. Allah menamakan dirinya itu ghafur. Dan alam aturan syariatnya siapapun dulu apapun ada kemungkinan dia tobat qoblal mau. Apapun baik kita ada kemungkinan suul khotimah. Dengan potensi seperti itu kamu nyatet nama Allah atas nama apa Misalnya saya kalau ngomong lagi maling koruptor, bisa diburu KPK kita Jadi kayak apa? Soalnya ini sebagai khusnul khotimah. Soalnya sih nangkep sebagai suul saya makanya kiai kiai alim. Setahu saya kiai kiai alim biasa ngajaran koruptor. Ini bukan karena melihat kiai pikirannya apa ya, LSM. Nah pikirannya LSM kan fase kok dipanjang ini menjadi legalitas bagi koruptor. Ini perselingkuhan agama dan kekuasaan perasaan orang lama para koruptor dari perselingkuhan agama dan kekuasaan. Itu orang rasanya jadi ulama. Ulama itu ramani ramani monis. Wong iso wae wong sing mbok arani saiki fasik sok soleh. Sing saiki wis soleh kok ben orang akeh ceritani wasi. Wasi itu kau qatilu Hamzah habanas ila Rasulillah. Kaya apa pangeran perlakuan wasi akhirnya tuh Kaya apa salah tukang ning masjid gak tahu sholat gak sok awal sampai daerahnya hamamatul masjid merpatinya. Akhirnya apa suul? Iku jadi tunggu nikah jenengan. Lah kok cuma tunggu ning sofa. Sebab <laughs> doli sopo nanti habis suul Fatimah. Akhirnya kiai-kiai nanya fasik dia tenang aja. Oh, orang kok melegalkan kefasikan? Dia nggak ingin menfonis orang lain, nggak ingin menfonis orang. Pulau ngomong pulau, ono wong di guru KPK kan mriki, di sambutan ngaji tak kon mulang kok. Iya carane menghindar. Cuma anggota terakhir tak kon carane menghindar kon orang ora kok KPK tok tak Enggak boleh mencabut nama Allah. Akhirnya Allah pun, tapi tentu orang sujud tetap dari Akhirnya hasil si yang sujud tadi dikasih tahu Nabi itu terus tobat, tobat dari menfonis ya sama-sama husnul khotimah. Tapi ini pelajaran bagi kita, Mencakup nama Allah itu tidak tidak mudah. Bagaimana anda yakin? Misalnya saya sebagai kiai, misalnya terus mungkin ngaji guru, kue kiai organisasi, biasanya rapati senang ngaji. Ngaji guru gak disiplin, semuanya gak kayak sekolah unggulan, gak ada yang gitu, semuanya siaga. Wah, gak nyeneng no. Gus sih rasa seneng. Nah, kata ini yang paling masalah. Kalau dia tidak seneng urusan dia karena dia ya kiai organi biasa sekolah unggulan yang anaknya siaga terus online semua baru mau ngaji pondok ono santri terus si orang ini karena peneliti sekolah unggulan pasti Gus gak suka masih saya tersinggung bagaimana nama saya bicara tidak suka saya ini kiai nama gede sekurangnya Ya ngerti dari awal langsung potensi wong turu itu sing <laughs> Kok kan bincang. Kan banyak bute kan. Dengan pengalaman seperti itu kemungkinan aku melihat dulu kan fenomena Yes. Kemudian nama saya kita, Gus Pak mesti gak minggu, mesti saya kan tersinggung. Kau usah nyifati aku sekasar itu, aku orang ngomong itu perasaan gak Paham? Allah juga sama. Terus aku misalnya ini, Allah gak bakal. Kalau begini betul, Allah gak bakal ngeridani wong zina. Allah gak bakal ngeridani zina, betul. Tapi kan ada wong sing zina mesti suruh khotimah masalah. Gak Allah orang ngeridani zina jelas. Tapi kata wong sing zina, suatu saat. Gak iso, iya, Allah mesti itu pengurus masjid itu orang mesti. Nah ngurusin masjid apa iya, tapi nanti itu gak salah tuh kurang apa. Itu pengurus masjid zaman kajian Nabi kurang hebat. Pengurus masjid di era terbaik ya, ini rupanya zaman Rasul. Tidak boleh nyatut nama Allah. Makanya ketika ada pengiran wala taku lima tasifu al sinatu kumul kade. Ya ada halal. Wala. Mesti kita tahu alam Allah dikasih. Pasti kamu Nah kecuali yang mansus ya, yang mansus itu eksplisit disebut Quran dan hadis. Misalnya Nabi mengharamkan celeng. Itu yang dari celeng hukumnya haram di mana? Tapi kalau sadaran yang mangan celeng mesti atine aku Pengiran butuh dia biar selesai. Rasulullah kurang sayangnya Allah nih Rasulullah, sangat-sangat salah. Pernah Nabi itu janggal bahwa orang yang membunuh Hamzah dan yang melukai beliau saat transport berat dapat hidayah. Nabi mengatakan kayak fayu fihu kau munfalu bi ambiyahim hagada. Nabi juga hagada sambil menunjuk sana ya, sana ya ini karena ini rompal. Jadi Nabi itu pernah gigi serinya itu agak Secas sedikit. Tapi tambahkan yang masuk. Orang orang yang berompal, Tapi Nabi itu terakhir, terakhir terakhir ganteng. Itu baru empat Beliau itu nggak tadi pede ini kado, sepakat itu tambah. Nggak ada masalah. Bakat yang jadi rompal, rompal ya tetap. Nah. Makanya berdan alam Nabi pun Fatur yasdadu nan wa wa muntadimun. Wale saya pun Sopot drabwera tadi. Jadi alam Nabi kenapa berdan dikatakan master terbaik Nah, kalau Nabi willing ini katakan, Faduru yasdadu dua wa huwa mun tadimun. yang mutiara, mutiara itu kan indah dan mahal dan bersinar. Mutiara itu akan tambah indah kalau dia di dirantai. Misalnya seperti kalung. Faduru yasda husnan wa dua mun tadimun. Mutiara itu tambah bagus kalau di rantai. Tapi walai sayangku kodron goyromun tadi. Misalnya mutiara tak dapat nih, gegama tangan tak sebar. Ya tetap hakim wae. Tokno ning jiwa ya tetap tapi misalnya jejer waktu ya ketok api. Gelasan dalan ya tetap ketok. Nah, nabi itu sifatnya kayak itu. Pas fisiknya perantai bagus ya tetap bagus. Ketika sudah gak perantai bagus ya tetap Bagus jenenge fadulu ya sedaya husnan wa huwa muntadimun wali sayang kusu kodron Boyra muntadimun Nah, mau pintar ngelam sampai, jadi gue suka ngomong Sampai Nabi itu mendengar rumahnya. Burda itu gak melangi Nabi sama sekali. Wong tiang nanya Burda itu gimana Karena dia punya mager yang bahkan sahabat pun gak pernah melakukan mager itu. Terus ngimpi ketemu Nabi. Terus dia dikasih kemul. Karena dia pasti itu sakit. Wah ngimpi kemuliaan. Sama jong. Mager semua apik. Jadi saya dia tak kemuliaan. Nabi mau dia tak kemuliaan. Tangi mari. karena dari ini Burda. Burda yang mana ada ini barang mari dibayar rapi terus itu baru dipublikasikan di dulu dia ngelam tuh ikhlas ya hanya dialeknya dia dengan nabi di kamar tiap neng kamar mati ikhlas Orang di istiwa sama ya ini barang Orang itu bosen Orang ngono-ngono terus barang di pengen ketemu nabi baru merasa legal di publik kasih. Nah, saya kira rasa ketemu nabi kesuwen terus kita ya apa isi gue di dipublikasikan yang sing tepat nang balik untuk duit nanti nang balik itu ayam tapi saya ingatkan tapi itu tetap baik apapun itu tetap baik namanya siat baik walhasil nabi itu kaifa fiku qaumun fa'alu bi anbiya'in termasuk tentunya wasi karena wasi itu qatilu hamzah pembunuh dan orang yang nyuruh saya itu ya cara dari yang dimaksud non nabi tapi singkat cerita karena Nabi sering Musawi sering masuk no zaman itu kan. Sebelum ada larangan sering masuk no. Terus ayat turun Laisa minal amri syaihun aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum Muhammad kowe kekasih pula. tapi nak intervensi aku lagi, iso, aku tetap pangeran. Ben aku barno cek nyepuro cek nyekso. Jadi laisa ora ana iku laka kedue sira Muhammad apa syaihun minal amri. Lai salah kamu dalam diri saya. Oh, ya, aku ya tuh balik. Jadi kemarin dalam terjun. mati itu ya kekasihku. Orang paling saya cintai. Tapi urusan keputusan itu aku. Kau harus intervensi. Tenang. Wahsi sing paling fatal salah itu malah ini. Semenjak itu tidak ada kiai alim pun di seluruh dunia akan mengecap Pemenang mau burunan KPK. Rawol lah kayaknya. Enggak usah lagi gemes, ya gemes semuanya koruptor. Mungkin larat suwi itu dibang jamu bujo perkara nanti warisan, ada sawangannya di larat no korup. Kan kita butuh penjelasan tentang kemarahan kita. Ibadah darahnya larat rakutus putus ya atau ini kan gara-gara koruptor. Nah, itu zaman romono koruptor kita sudah. Tapi kita butuh penjelasan konkret supaya melarat kita dan kita yang salah. Akhirnya nyala no. Jadi orang pengaruh. Wong juga ya agak, ya, ya, ya, padahal koruptor ya agak. Nyala wong juga ya tetap. Nah. Semenjak itu Nabi bukan Nabi maksud. Berkong ayat mulai salaka minal tamri syaitun awiyatu ta'alihim Tapi mesti ya awi di bawah Ya ada potensi orang itu di. Jadi misalnya ada orang yang dia orang jujur, ya potensinya awalnya saya ada. Tapi potensinya kurang ya Artinya ini loh, nak kue mantel, lu atas nama anak kue dewi. Jian, cok cewek, kalau sujud kok di cerita. Jian, ya tuh ngono. Kan kue nanya tuh namanya. Oh, Allah. Paham? Jadi itu masalah paling susah dalam kita sebagai ulama. Kita siapa saja. Maka wala takul lima tasifu al sina itu mutafik. Hada halal. Halal. Itu kan sama dengan perdebatan begini, Iya ngono awas ya salah. Imam Syafi'i itu orang paling teliti masalah nikah. Jika dia mengatakan nikah itu harus ada walinya, harus ada dua saksi, dua saksi itu harus adil, walinya pun harus adil, walinya ditentukan harus bapak, kalau bapak mati mbah, kalau banyak gak ada akun sakit, pokoknya detail, walinya diatur, ya Abu Hanifah itu acara-acara ngomong nikah. Nah, nih kamu sing itu belum ya wes wali sementing izin pong sama olah ya wes versi fase ya, kayak keriting ya rapopo. Oh sauni ini dong, kayak pas karena sauni ini. Masuk versi fase ya rapopo, pokoknya sauni ini nggak ya, nanti. Penggemar sapi ini tentu membela imamnya. Makanya urusan Yukta tu fil abdo malaik tu fil itu masuk kok itu dalam asbawan nanti kok tu fil abdo malaik tu fil Kalau urusan kalau pornografi ini harus isti. Karena ya, kalau halal harus pasti halal ya orang wali orang dua sapi cuma macam Malaik tu fil Jadi hukum muamalah yang ini rata lah dan urusan mereka harus teliti. Pak Inakum apa tumuhun nabi amanatillah wastahlal furujahun nabi kali mati. Tapi apa ini sebab? Penggemar Abu Hanifah atau sarang kitab ini manus manusif aneka, nikah wa sifat. Wong kita itu juga judul nikah versus sifat. Sifat itu zina. Mulanya nih gue tiba nang rangno muhire keluarga nabi muhire muhire dari malam satu mulut itu. Kalau nunggu akad depan yang pondok sarang, jadi kalau bukan sakit akad depan terus kalau lagi siap siap lain ini di pasar ngaji, pas nonton acara sekarang. Terus walhasil di antara pujian para orang-orang pintar itu keluarganya Nabi itu disebut tarokus sifah balam yusyidum aruhu min adami wa ila Di antara kelebihan keluarga Nabi sebelum ada Islam pun sudah punya tradisi meninggalkan apa? Sifat. Bahkan Abu Lahab. Abu Lahab Abu Jahal masih melihat itu raiso. itu mau ono tarang di tiga Abu Jal itu Boten. Abdul Habib boten. Apalagi babai Nabi sing lancar. Wong terima pernah paman aja ndak apalagi babai Nabi sing apa? Lancar Kaya saya Abdul, saya Abdul Muhammad, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abi Ma'mar. Nah Hasim ini yang punya adik namanya Muthalib yang suatu saat melahirkan Imam Syafi'i. Nanti darahnya itu Bani Muthalib. Bukan Abi Muthalib Muthalib saja Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim. Nah gak ada dulur Sing terkenal kali Abu Samsin ini sing lahir dari Umayyah. Paham ya? Golongan Abi Sofyan Muawiyah itu jenenge Bani Abi Samsin termasuk saya Sayyidina Utsman bin Affan ini dari Abi Samsin. Terus ada Muthalib. Nah, Muthalib ini yang suatu saat melahirkan Imam Syafi'i. Nah zaman Sugeng tiga bersaudara ini sing rukun mau loro tok, ya, itu mau Hashim kalian Muthalib. Abu Samsin nah mulai sik rukunnya kan Sampai pas iku ana wong sing wong sepuh, terus lagi wong sepuh dari So anak turunnya, anak turunnya itu karang. Wah, itu itu si Dinali kan dalam jalur Bani Hasyim itu Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Muawiyah jalan ya Abu Samsul itu Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harub Muawiyah bin Harub bin Umayyah bin Abi Samsul. Iya, tukaran. Oh, itu. Iya, Tapi mereka, bangganya Nabi itu punya tradisi tarokus sifah hafalan musyidhum ardu min adami wa ilahi. Cara orang-orang Hanafi begini cara berpikir. Kalau syarat nikah itu susah, kemudian orang susah nikah dan wis ngebet, engko nang pilihan ini sifat. Problemi malah. Nah syarat nikah itu susah, nanti bapak izin terus macam-macam. Engko nang syarat nikah itu susah, terus wong wis ngebet, terus jadi ini. Sing salah sapa? cara Coba lagi ya, tapi ya, Nah syaratnya nikah ketat. Kalau menyertifikan mau tanah itu kan tak ada. Kadang mau pilihannya terus mau SBDT, perkara menyertifikan mau tanah. Neka, nak syarat, gua mau pilihannya itu gak nikah. Tapi halal kok kangen ya kan, gue sih orang. Lagu Khalifah, orang cara berpikir, pokoknya dia gak halal gampang, kan? Yo ya ben rapati kangenan wong kok haram. Kami waktu ketemu dari buatan maksudnya sing sing kali wali asal ngeke isi rapor sing akad ngomong kok sahih di rapor dulu. Ate pokoknya wong urip pokoknya ini itu pokoknya apa kan, nggak perlu. Paham ya masih. Ini penting saya utarakan karena seperti sholat misalnya tak didono. Kalau saya ditanya, sholat pakai serban sama ndak dari ya, mana? Ya, pakai serban. Pakai minyak sama ndak ya, baru pakai ini. Siwakan sama ndak ya, bagus siwakan. Tapi ini standar ideal. Tapi bayangkan kalau seluruh ulama sholat ini serbanan sih, ridaan sih, nggak ada yang enggak. Akhirnya umat berat. Mereka polisi, satpam, kernet, mereka ini ngono nggak boleh sholat itu pelayan sih. Boleh serban. Nampak pemulung tengah pemulung aku sholat ya repot. Mulai jadi bin Abdillah termasuk sahabat sepuh kanjeng Nabi jadi bin Abdillah. Ini gue nanti mau orang masjid. Pokoknya sholat di depan wong ada. Ini gak ada serban Bandung. gak ada serban. Jika kau bercanda lo, juga bercanda lo. Biasanya gue mau sholat sarungan sitok, sarungan sitok. Di talan oleh gurunya. Paham ya? Iku nang riwayat Bukhari, nak nang kitab kula eling kula tujuh 75, nang Bukhari satu kula eling nasara dan Jadi kula nu sorok ngajian iki tesih sorokan Bukhari. Dalam ada sekarang yang ngaji sorokan Bukhari. Jadi selain kula sinau dia ada yang sorokan. Terus si tadi si sok tabiin tabiin lu Jabir itu menangi tabiin. Dia Jabir itu menangi banyak tabiin. jadi Jabir masuk sahabat yang sepuh kan. Tabiin itu serangkai Nah sholat di sorbanan, yurigaan, komplit lah paket apa? Komplit. hasil terus kita kok. Ya sahabat Rasulillah, jadi kan sahabatnya Nabi mau sholat di rumah macan. Tapi daerah di serban, gue serban. Tidak kok, tapi canda loh. Oleh muni dia, Jibril kan aku ngakoni iki iku jarak liaroni al ahmak misu belum bentuk bentuk kok iku bento liaroni al ahmak misu sebagai wae itu liaroni al jubal misu belum bentuk bentuk kok iku ora nah salah saya sholat itu ora aksesoris lengkap lho hampir ini ya wis Saya lama-lama wali songo modifikasi, lama-lama saya modifikasi. Sholat itu biasa nganggur biasa, Akhirnya polisi sholat nggak seragam, polisi anak panti nggak seragam. ya resikonya itu akhirnya sholat sama gambar slang. Mono-mono lah penting. Lah rabu boleh telon yang kerangse, rabu boleh juga. Pokoknya sementing. Nah, kenapa demikian? Karena seperti Abu Hanifah di Imam Syafi'i, kalau kamu membayangkan sholat ideal, oke okay, bagus. Ada minyak, ada rida, ada jubah tentu. Tapi kalau ini kamu lakukan secara massal, pasti nanti dikiranya syarat sah. Dan kalau sudah dikira syarat sah, pasti berat bagi um umat. Karena umat ada yang polisi, ada yang internet, ada yang satpam, ada yang bakul sayur. Kayak apa susahnya? Jadi akhirnya orang pemulung mengguri ini kurang untuk pulungan tapi sembuh jubah agak serban. <laughs> Ya kan? Perjalanan. <laughs> Nah, kok? Repot. Dan itu tren yang dilakukan Rasulullah. Tren maksudnya Nabi itu sering berkeinginan sesuatu itu penting, tapi dibatalkan karena takut masak kok. Misalnya Nabi hentikan si waktu penting. Masa pangeran lu ababi abu tangi turu perokokan bisa berukun tangi turu rokokan tangi turu berlangsung. Rokok yang murah yang normal. Normalnya yang seperti ini kan harus siwakan, harus saya katakan normalnya. Tapi kalau diharuskan menjadi ber dan trennya Nabi kalau seperti itu dahulu ya lawan asyqa ala ummati la martuhum bisiwak inda kuli sholat. umum ora kuatir no beratno umat mesti tak wajib. Artinya Nabi itu berkali-kali ingin mewajibkan, tapi yang germis bangsa masakone umat keinginan mewajibkan di Paham ya? Dengan seperti itu ulama itu mikir, nah, dan waktu penting sholat. Akhirnya ulama dengan gue terus, orang itu biasa. Nah kenapa saya milih putih? Logikanya nggak serasa serbanan, nggak serasa juga. Saya kok jublas tinggal sunnah rasul. Nabi itu senang putih. Ya sudah, serah juga lingkungan sunnah rasul itu. Makanya saya itu hampir nggak pernah pakai batik. Tapi dia senang. Mereka keren. Kalau <laughs> bisa yang kesakam batik, kan UI, kan putih-putih. Tapi jangan nanti kalau Tapi kadang kalau nak itu tangguh. Ini selesai nih gusti nak pulau, mau ngaram ini. <laughs> paling aku handu. Kulo niku kok sampean tak takoki pangeran ya. Wis ora diban wis serbanan. Sunah Rasul kekasihku apa Nabi ku seneng. gue ngiling-ngilingan. Jadi Nabi ya sing dikap al khususia, kowe kudu sing aku minta asabi Ini dulu ini. Mulan kulo nu boten dengan dia, Tapi tapi guys kulo seneng. Nah sama sing nganggur ya sih. Ben di Kadang mau nganggur ya mau nutupi marate macam Jadi itu kan macam kan, berfaham NKRI agama ini Kalau nasional. Wah, ibadah itu tanya bisa nafas umroh atau haji kan bisa agam ibadah. Jadi kalau gue tempat sawah tempat itu Bareng main rombongan sowan Nabi kabeh bagian mau mati Akhirnya aku lawan ke suwari. Pak, ndalah guru rusak. Ya tahu kan? Ngejelasan. alasan. Wah, guru kula guru rusak, Pak. nggak apa-apa pakai putih. Pas sowan sing nyari apa putih malah pas. Pakai sembrono. Aku jadi ngelirasi. Karena pikiran saya sederhana, boleh nak wis iso sunnah rasul sing ideal ya jangan ditinggal sama sekali sudah kok tidak pakai malah itu puluh, lalu itu puluh, kalau nggak bisa ideal jangan sama makanya saya itu kemana-mana itu bawa sikap di tas saya itu ada sikap di kantor saya ada sikap minyak ya gimana mana-mana kalau minyak itu lupa juga karena tadi tapi saya iso nganggur juga ya Sholat itu sikatan ben ben sama Terus tadi kan gak sikatan, gak rokok, berikut sholat kukur kukur. Terus gak harus yang sunnah rasul kok. Satu-satunya sunnah rasul ini iya, cek madu muon. Sampai situ cek madu muon. Nah salam ngalor sih, saya tapi dari yo. Jadi kalau kalian ingat, jadi trennya lama itu tadi mempermudah halal biar yang haram tersingkirkan. Atau seperti Imam Syafi'i, masalah duduk, masalah senggama hubungan intim itu repot. Dipastikan kehalalannya itu 100 persen. Makanya cara pandang Imam Syafi'i mereka itu ketat. Ketat sekali masalah Imam Syafi'i. Sampai walinya saja yang jelas bapaknya harus adil. Ayo itu. Wali ya kadang rentenir, kadang masalah pegawai ini berbeda uang Sholatnya lagi ini, dunia ini pak ini ya ya kabar yang tuang tukang ngentik nah itu nek kalau rayu rasa mau malim itu pasai tapi takut hanafi tapi semua ya, sampai ngaco lalu pulang Kadang yang ngakan santri kok bengalimi bapak ya alim, kadang betul. Ya ini sapi mau dan Hanafi enggak iya. boleh. Hanafi gue mesti saya Hanafi Hanafi. Ya dilakoni ala sapi, tapi keyakinannya. Kau dorong anak Syafi'i ya, walinya itu. Jadi dua sapi ini itu. Rai-rai zaman akhir boleh asal kan? Ya? Pola. Ya. Terima kasih. Kontrol terus nih. Buat Fahad apa biar dia Ibrahim? Semaha tafam kono li bengok bihi hadipun wudusi suruji sangking deru Moko kantongi pakaian serani Surut kita sirot Pak pakno Hiasan jenis muda biasanya Pak. Wawa dunia Allah mali hadha ora krono iki kulitas gawe sira wala biada umir talan ora kelan iki umir taden perintah sira Panasala mongko tumurun sapa Ibrahim andabati sang kendaraan Ibrahim maksud dafalan napai sopo Ibrahim, napai ketemu maksudnya royan yang tukang angon di ya, abihi ketika bapak Ibrahim bin Adam. Ini anak rojo pangeran. Barang kesnya tapi sufi adalah ketemu tukang angonnya bapak Pak aku dalam kongalat sopo ikrim jubatan ing jubah liro ikut desing tukang angon Ini sufi samping pakaian sing rusuh Sufi ya pokoknya pakaian sing rusuh wala bisa Lan yang bisa ikir kowe mbak juga jubah Wa atau lama mama Jadi itu ya, ya, kenaan sing angon Wes pakaian pak boni aku sing pakaian tuh gue gue Mana daerahnya waktu itu sufi ya Mana syarat yang sufi gue juga coba elek mereka Ibrahim bin Adham ketuaan yang sufi Ngambil jubah e tukang angon lagi jajal lah ya Nah, itu kan anak mau beli Amerika ya, kan? Malah fashion, no? Sumain aku mengkonon saat ini Ibrahim bin Adam udah kolam lebih sopo Ibrahim bin Adam albert dia tak perkampungan. Cuma ada kolam makata mengkonon masuk sopo Ibrahim makata yang Mekah. Wasu ibalan ngandani sopo Ibrahim dia yang Mekah Sufyan Aswari wal Fudel bin Iyad. Jadi walhasil dia jadi orang sufi. Pada orang sufi terus pindah ke Mekah terus ngasih di Sufyan Aswari ngaji di Fudel bin Iyad. Sufyan asori guru Imam Syafi'i. Jadi guru Imam Syafi'i yang terkenal itu Gansal, Masyur, Yusuf ya dan Sauri, Sufyan bin Uyayna, Muslim bin Khalid Az-Zanji, Batu Alim kita ke Medina ngaji Imam Malik. Jadi ngaji Imam Malik mau ngalim, kemudian ngaji Bek Sufyan As-Sauri. Batu Imam Malik terus yang baik tentang Irak, tapi buat menangi aku Hanifah, terus ngaji Bek Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Jadi Muhammad bin Hasan itu syaibani Ini aku guru-guru ini. Ya aku apa? dua apa? guru nih apal, guru jawab sembrono. Dari putus anak, mana tak warai, aku guru-guru ini mah. Muridnya kue kue barang ini di di aku borat bukan murid. Ya, namun saingan malah kamu bina tak ini, Nyari mempati kok. Namun itu orang ini koi kue. Dia pun harus saingan jadi kalau itu lagi. Ya, Tawara ya nanti mas Abdi gak cuma ngakoni ke murid. Ya. Buat jenengan ngakoni murid. Dia pun loras. Saingan mau murid. Dia orang yang lagi murid paham. Walaupun dari ya tetap orang yang sopo Ibrahim bin Adam asama ing sama mata nang untuk sopo Ibrahim bin Adam dia ing sama. Bahkan anak Allah sopo Ibrahim bin Adam yakul mangan sopo Ibrahim bin Adam min amalia disangi pekerjaan tangannya Ibrahim bin Adam. Misal hasot, sepadanya kerja, misal hasot, sepadanya kerja jadi tukang kuli nopo manen. Wakif di basatin lan joko perkebunan bahwa di dalik lan liane kabeh. Jadi benar-benar tem anak rodo saking kepilih juga jadi tukang kuli panen. Tukang joko Kulon gak ada kitab sarah ini, pokoknya gak ada kitab surah, ya, kitab-kitab sarah. Aku Ibrahim bin Adam satu saat ini majikan ini. saya aku dipokno anggur paling matang, paling enak. Saya Ibrahim bin Adam. Lah sing pundi modele sing sepundi. Padahal dia kerja ning kono iku 5 tahun. Lu kerjaan kerja mang tau gak nih anggur semua tuh nggak sing orang betul lah betul nanti mendes. nangis sih gue. Oh nong soleh, oh nong kenapa? Kita bisa jadi kafe. Masih gak ada oh nong soleh lima tahun berapa? Lagi sing sepuluh sing paling mat. Karo, masih nggak tahu terus jadi. Iya gitu Wis ra ono ngono, kodang iki perkara kodang. Kala Sayyidina Ibrahim, aku iso metu tasawuf bisa salah satu asa kan telu pira-pira perkara. Roa itu kobro, sambil itu jawaban sambil resep tasawuf itu gimana terus sesuai beliau menjawab di salah satu apa Asyari ini diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa ma bladar ila rasulina Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma bladar ila rasulina Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله الذي وما الحمد لله الذي وما